Surah An-Nazi'at Bismillahirrahmanirrahim وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut وَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا demi malaikat yang turun dari langit dengan cepat. Demi malaikat yang mendahului dengan kencang. Dan demi malaikat yang mengatur urusan dunia. Sungguh, kamu akan dibangkitkan pada hari ketika tiupan pertama mengguncang alam. Tiupan pertama itu diiringi oleh tiupan kedua. Hati manusia pada waktu itu merasa sangat takut. Pandangannya tertunduk. Orang-orang kafir berkata, apakah kita akan benar-benar dikembalikan kepada kehidupan yang semula? أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً Apakah akan dibangkitkan juga apabila kita telah menjadi tulang belulang yang hancur? قَالُوا تِلْكَ إِذًا كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ Orang-orang kafir berkata, kalau demikian, itu adalah suatu pengembalian yang merugikan. فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ Maka pengembalian itu hanyalah dengan sekali tiupan saja. فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ Maka seketika itu, mereka hidup kembali di bumi yang baru. هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ مُوسَى Sudahkah sampai kepadamu Muhammad kisah tentang Musa إِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوًى yaitu ketika Tuhan memanggilnya di lembah suci, yaitu lembah tua. اذهب إلى فرعون إنه طغى Pergilah engkau kepada Firaun, sesungguhnya dia telah melampaui batas. فقل هل لك إلى أن تزكى maka katakanlah kepada Fir'aun, Adakah engkau ingin membersihkan dirimu dari kesesatan? Dan engkau akan kupimpin ke jalan Tuhanmu, agar engkau takut kepadanya. Lalu Musa memperlihatkan kepadanya mukjizat yang besar. Tetapi Firaun mendustakan dan mendurhakainya. Kemudian dia berpaling, seraya berusaha menantang Musa. Kemudian dia mengumpulkan pembesar-pembesarnya, lalu berseru memanggil kaumnya. Seraya berkata, Akulah Tuhanmu yang paling tinggi maka Allah menghukumnya dengan azab di akhirat dan siksaan di dunia. Inna fi dhalika la'ibratan liman yakhsha. Pada yang demikian itu terdapat pelajaran bagi orang yang takut kepada Allah. A'antum ashaddu khalqan amis sama banaha Apakah penciptaanmu lebih hebat ataukah langit yang telah dibangunnya? Allah telah meninggikan bangunannya, lalu menyempurnakannya. Dan dia menjadikan malamnya gelap gulita, dan menjadikan siangnya terang benderang. Dan setelah itu, bumi dia hamparkan. Darinya dia pancarkan mata air dan ditumbuhkan tumbuh-tumbuhannya. Dan gunung-gunung dia panjangkan dengan teguh. Semua itu untuk kesenanganmu dan untuk hewan-hewan ternakmu. فإذا جاءت الطامة الكبرى Maka apabila malapetaka besar hari kiamat telah datang, يوم يتذكر الإنسان ما سعى yaitu pada hari ketika manusia teringat akan apa yang telah dikerjakannya, Dan neraka diperlihatkan dengan jelas kepada setiap orang yang melihatnya. Maka adapun orang-orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sungguh nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya. Maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Mereka orang-orang kafir bertanya kepadamu Muhammad tentang hari kiamat, kapankah terjadinya? Untuk apa engkau perlu menyebutkan waktunya? Kepada Tuhan mula dikembalikan kesudahan ketentuan waktunya. Innama anta munziru man yakhshaha. Engkau Muhammad hanyalah seorang pemberi peringatan bagi siapa yang takut kepada hari kiamat. Ka'annahum yawma yarawnaha lam yalbathu illa ashiyatan aw duhaha pada hari ketika mereka melihat hari kiamat itu, mereka merasa seakan-akan hanya tinggal di dunia pada waktu sore atau pagi hari.